Itu, karena mengingat pentingnya indeks Quran, kita akan semakin menjadi pintar dan cerdas karena kita bisa memahami Al-Quran melalui karya-karya para ulama. Kalau Ibu Eis di Bandung, ya, Bu Guru, Bu Eis di Bandung juga yang sekarang di Depok, ya ada sama ini Bu Eis. Saya emang nggak mau nggak mau belajar abad terjemah Al-Quran. Karena dulu Pak Pak Ustaz ngelarang. Itu ya. Ya, larangan itu sebetulnya tidak terlalu salah. Jadi kalau kita mau menerjemah secara langsung memang harus perlu ilmunya. Bahasa Arabnya, Nahusorab. Tapi kalau membaca terjemah mas semua orang bisa. Nah inilah kesempatan yang ada. Karya para alim ulama. Kita tinggal membacanya, tinggal memahami dan untuk mengamalkan gitu kan. Baik. Topik kita tentang perintah sholat ini yang pertama ada di surah An-Nisa ayat keempat. Coba kita lihat ya. Surah An-Nisa ayat yang keempat. Apa ini topik kita tentang sholat. Karena apa? Orang banyak memperingati Isra Mi'raj ya, tapi tidak ngerti apa sebenarnya itu Uh, eh, Pak ustadznya, pak kiainya, penceramahnya menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Rasulullah ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, ketemu dengan Nabi Musa, perintah surat dan segalanya. Nah, kemudian kisah ada wanita yang di apa disiksa di neraka. Eh, semuanya juga memang benar adanya. Tapi eh, kadang-kadang karena kurang cerdas kita menangkapnya, esensi daripada Isra Mi'raj itu adalah salat eh abis Isra Mi'raj terlalu kemalaman subuhnya lewat gitu ya <laughs> nah ini di ini oknum aja ya tidak semua jadi esensi yang terpenting dari memperingati Isra Mi'raj adalah bahwa Rasulullah menerima kewajiban mulai ada kewajiban perintah sholat lima waktu. Yang asalnya kan lima puluh waktu. Itu bagaimana prosesnya seringkali pada penceramah menjelaskan. 50. Oh, 50 mah cukup kata Nabi Musa. Ya udah, ke sana lagi, minta lagi. Dirubah jadi 45, jadi 40 gitu. <laughs> itu kisahnya seperti itu. Di surah An-Nisa ayat ke-77, coba dilihat ya.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 Imam Syafi'i dalam menafsirkan Hafidhu ala salati wa salatil wusta, beliau mengingatkan bahwa orang yang enggan sholat diingatkan untuk sholat. Orang yang lupa sholat diingatkan supaya melaksanakan sholat. Orang yang mengaku Islam tidak sholat, tidak zakat, itu sama. Bahkan lebih tinggi daripada uh, status derajat zakat. Orang yang orang yang muslim yang punya kewajiban berzakat, tidak zakat kan diperangi di jalan Abu Bakar. Sholat harus lebih dari itu. Itu ya, halal darahnya. Itu eh, penafsiran Imam Syafi'i. Tapi kita jangan hati-hati ya <laughs> nanti halal di sini. Karena ada aturan-aturan yang harus ditegakkan. Ini. Pokoknya kalau ada sholat, kewajiban sholat pasti zakat. Waqimus sholata wa atuz zakat فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير liman ittaqa. Jangan ditukar kehidupan dunia mas sebentar sedikit. ولا تظلمون فتيلا Ini. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang. ini kenapa? Tahan. Orang-orang yang menampakkan dirinya beriman dan meminta izin berperang sebelum ada perintah berperang. Jadi mereka saking semangatnya barangkali awal awal ini. Tahan, tahan dulu sebentar dulu gitu kan. Tahanlah tanganmu dari berperang. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang Tiba-tiba sebagian dari mereka golongan munafik takut pada manusia, pada musuh. Ini kan eh, sama. Sebelum ada Isra dan Mi'raj, banyak orang yang memeluk agama Islam. Setelah ada Isra dan Mi'raj, mereka berpaling. Yang tersisa ada beberapa muslim, mukmin, mukminah. Di antaranya Abu Bakar. Dia membenarkan. Jadilah Abu Bakar As-Siddiq. Itu momentum awal ya. Orang iyalah uh, kurang-kurangnya kalau bukan karena iman <laughs> mana mungkin gitu kan eh, semalam bisa menjalan menjalani jalan dijalankan diisrokan ya itu ilal masjidil haram ya ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina dari surah al-isra ya jelas nanti kita lihat di surah ke-17 coba lihat ya di surah al-isra ini masya allah ya kalau bukan bukan Rasulullah dan bukan karena Allah, tidak mungkin bisa sampai. Bahkan ada sebagian pemikiran kita juga yang <clears throat> dijalankan itu rohnya saja. Kalau rohnya saja tidak tidak tidak sulit ya. Kita juga rohnya bisa mimpi. Tapi ini roh dan jasad. Nah ini. surah Al-Isra ayat uh, surah ke-17 ayat 1 di sana jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Maha suci Allah yang telah memperjalankan memperjalankan itu nggak mungkin kalau jalan sendiri mah bisa sampai kemarin kan sudah saya berikan uh, apa ya personifikasi gambaran bagaimana semut bisa ke, ke Arab Saudi nggak <laughs> ya, nggak mungkin lah ya kita aja jalan kaki nggak mungkin sampai itu ya kalaupun haji dulu pakai kapal laut kan ini semut gitu loh bisa sampai ke Arab Saudi di sana kenapa karena semut itu nempel di tas kita itu ke bawah ke sana nah ini Rasulullah diperjalankan, bukan jalan ya, bukan jalan sendiri, diperjalankan oleh Allah. Masih Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya. Gitu ya. Jadi banyak nabi-nabi diutus di sekitar Masjidil Aqsa ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Supaya apa? Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, dialah Allah Dialah Allah, Allah lah adalah maha, pen, maha mendengar lagi maha melihat. Di ayat keduanya, Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israel. Alla tattakhidhu min duni wakila. Zurriyatan, zurriyatan man hamalna ma'anu. Innahu kana abdan syakura. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Taurat ya. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firmannya. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku kata Allah. Yaitu anak cucu dari orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia, Nabi Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ini kehancuran Bani Israel karena tidak mengikuti ajaran Taurat. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي, في الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا Jadi ayat yang keempatnya. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Kenapa dua kali? membuat kerusakan dua kali ialah pertama menentang hukum Taurat. Kemudian yang kedua membunuh Nabi Nabi Sya'ya alaihissalam dan memenjarakan Irmia. Ini, ini dalam sejarah nanti kita baca ya. Dan yang kedua membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Hmm, ya. Dan Nabi Yahya dan bermaksud membunuh Nabi Isa alaihissalam. Akibat dari perbuatan itu Yerusalem dihancurkan Adi itu ya. Nah ini. Di ayat yang keempatnya. Cukup jelas ya. Tuh. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu kami datang kepada hamba. Kami datangkan kepada hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ya. Nah ini sekali lagi diperjalankan. Jalan sendiri ya tapi diperjalankan kalau <laughs> bisa naik ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan nabi ini, nabi itu ya. Insyaallah. Nah ini. Kembali ke topik kita tentang sholat. Nah, sudah jelas ya. Di ayat ke-77 kembali ke surah An-Nisa. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka. Tahanlah tanganmu dari berperang. Dirikan sholat. Tunaikan zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka golongan munafik takut pada musuh. Sama seperti tadi kan. Asalnya eh, soalnya beriman, pas mendengar kabar Rasulullah baru diisrokan, dari baru kan langsung berubah keimanannya. Kecuali pertama yang membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dapat gelar As-Siddiq. Orang yang terpercaya, yang benar. Itu ya. Seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, Mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sebentar. Dan di akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Itu ya. Jadi pahala turut berperang tidak akan dikurangi sedikit pun. Kita, tiga, eh, kita lihat Eh, dari 70 dosa besar ini diantaranya adalah meninggalkan sholat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dilihat ya di surah Maryam 5960. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa ittaba'u syahawat wa sawfa yakuna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihah. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Itu kurun ada ya. Masa manusia asal yang yang baik, yang benar berganti yang jelek. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat. Dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertobat. Illa mentaba wa amala wa amila saliha. Kecuali orang yang bertobat wa aman ya aman beriman wa amila salih wa amilan saliha dan mereka beramal soleh di surah Maryam ayat 59 dan 60. Dan pada ayat lain Allah berfirman surah Al-Mudassir ya ayat 42 43 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما سلككم في سقر قالوا ألم نك من المصلين Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor? Salah satu nama neraka ya, neraka sakor. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Alhamdulillah. semanatubillah. Rasulullah bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Rasulullah ya, ini bersabda. Batas seseorang dengan kekafirannya ialah meninggalkan salat. Hadis Ahmad dan Muslim. Kalau salat dia Islam, kalau enggak berarti dia tidak Islam. Itu kan bainal abdi wa bainal kufr. Tarkus salah, batas seseorang perbedaan antara orang beriman atau kafir ialah dalam sholatnya. Ciri khasnya itu. Makanya awalu ma yuhasibu minal abdi as salah Ya, awal yang dihisab, dihitung di akhir nanti adalah sholat. Kalau ada sholat baru yang lainnya diperhitungkan. Kalau enggak ada ya sudah masuk sana. Gitu kan ke neraka. Alhamdulillah ya semua. Alhamdulillah. Nih, mumpung belum terlambat. Rasulullah bersabda di hadis lain, "Man taraka salata muta'ammidan Fakat bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa meninggalkan sekali salat dengan sengaja, maka sungguh ia lepas dari perlindungan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dan Abu Darda. Keterangan ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat wajib, maka ia akan menemui siksa yang berat berupa nasib jelek di akhirat Bahkan seseorang yang meninggalkan kewajiban sholat telah tergolong keluar dari keislamannya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu karena dalam Quran pasti ada akimis sholat wa tuzakah. Itu ya. Wa akimis wa akimus sholat wa tuzakah. Baik, kemudian dilihat di surah Hud ya. Surah Hud masih tentang sholat. Surah Hud, surah ke-11, ayat ke-114. Nih, silahkan ya yang belum memiliki indeks Quran. Yang terbaru ini baru tiga ya Ibu Erni. Yang keempatnya mungkin lagi dikerjakan. memang agak <laughs> repot. Ini nanti. InsyaAllah eh, hari Jumat besok saya bawa ke mana? Ke Depok. Sabtu Minggu di rumah yatim. Karena setelah ibu dan bapak memiliki indeks Quran, insya Allah bukan hanya ibu dan bapak nanti putra-putrinya atau siapa saja jamaahnya bisa diperbanyak di tempat masing-masing diajarkan wah pintar lah insyaallah ya kita akan memahami memahami Al-Qur'an dengan mudah. Di surah Hud surah ke-11 ayat 114. Jadi kita latihan membaca ya karena memang ya namanya juga kan tingkatnya berbeda-beda ya. Yang baru belajar membaca latihan membaca sambil memahami isinya ya. Itu. Coba dilihat di ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata nahari wa وزلفا minal lail, Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus, menghilangkan kejelekan. Nah ini ya. Makanya orang yang suka salat kalau dosa-dosa kecil mah hapus, hilang ya dengan wudhu yang benar, dengan sholat. Ditanya kan, eh, ya Rasulullah bagaimana kita ini pengen bersih, pengen suci. Nabi memberikan gambaran. Bagaimana kalau seandainya di depan rumahmu ada kali, ada sungai, atau ada kolam renang. Kemudian kamu mandi lima kali sehari bersih enggak? Bersih. Nah, salat itu seperti itu. Allahu Akbar. Itu ya yang suka salat. Cuman kemarin ada, Pari gimana suami saya ini haji mah haji, umroh mah umroh, salat mah salat. Maaf, eh, main perempuan juga. Ada hadisnya, orang yang berzina maka dia imannya tidak ada. Sedang berzina itu imannya pergi gitu ya. Banyaklah berdoa ibu ya. Itu yang penanya kemarin ya. Jadi kalau memang dia mau bertobat, mau kembali, ya kalau enggak ya ke gimana ya? Itu sudah berubah. Bukan buat orang yang beriman lagi kalau suka berzina kan. Kecuali bertobat, ilallah ilallahi taubatan nasuha. Itu. Kalau hukum Islam berat ya, dirajam itu ya. Di negeri ini kan enggak ada hukum rajamnya. Ada yang ulama sebagian ya merajam diri sendiri. Ya gimana itu? Itu itu harus diskusi nanti ya, didiskusikan. Nah ini innal hasanati yudhibna sayyi'at. Zalika zikra lil lizakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin ya, tentang salat kan ya topik kita peringatan Isra Miraj tapi tidak ngerti esensinya. Esensinya adalah Rasulullah diperintahkan untuk mulai wajib lima waktu, salat lima waktu. Itu memang Rasulullah di Mi'raj kan setelah usia 40 tahun. Tapi jangan salah memahami kan sekarang banyak. Kenapa nggak salat Ah Rasulullah juga kewajiban sholat setelah 40 tahun lain gitu. Nabi sebelum sebelum diberikan perintah wajib sholat, sholat untuk Nabi sholat tahajud itu wajib, gitu ya. Itu lain. Itu masa eh, hukum Islam itu tidak pernah surut ke belakang, harus ke depan, gitu ya. Yang lalu sama kan? Bagaimana e, sikap Abu Bakar, eh Umar ya, Sayyidina Umar membunuh anaknya. Apakah dia dihukum karena membunuh anaknya? Ya enggak itu kan masa lalu karena dia sebelum masuk Islam. Itu. Itulah kaum Islam ya. Tidak surut ke belakang. Yang lalu. Nah ini di, di ayat ke 113-nya, 114-nya di, sini. Ya. Dan dirikanlah sholat. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang. Pagi dan petang. Nah, itu dua tepi subuh, asar ini ya. Nanti kita bahas tentang sholat lusta. Dan pada bagian permulaan dari malam. Permulaan malam ya maghrib. Karena dalam-dalam kalender Islam, perubahan hari itu bukan jam 12 ya. 12 malam, bukan. Itu maghrib nih. ya, makanya kan ada uh, apa isbat penentuan awal waktu, uh, penentuan kapan tanggal 1 eh, Ramadan kita puasa itu kan dari mulai maghrib ya, dari mulai terbit terbenamnya fajar terbitnya terbenam fajar terbit matahari terbenamnya matahari ya itu ya sore sore itu maghrib ya sudah ganti hari kalau masehi kan jam 12 malam baru ganti ganti hari kalau Islam enggak itu pas maghrib itu sebelum waktu maghrib itu terbenam matahari nah itu mulai nah ini jelas ya jadi tepi malam, permulaan malam ya sholat maghrib. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Tadi kan ditanya bagaimana Rasulullah kita ingin suci, ingin bersih. Banding, gam, bayangkan kalau seandainya di depan rumahmu ada kolam renang, ada tempat mandi. Kamu mandi sehari lima kali. Bersih enggak bersih. Sholat itu seperti itu. Tapi bukan berarti sholat terus nggak mandi, ya gitu nggak pernah mandi mandi mah mandi juga ini ini uh, masya Allah ya uh, Islam itu agama yang jauh ke depan dan pemikirannya selalu uh, apa uh, sastranya itu tinggi gitu ya. hanya orang-orang yang memiliki akal yang mampu berpikir ya itu kan tadi bagaimana kalau seandainya di depan rumahmu ada kolam renang atau ada apa tempat mandi kemudian kamu mandi sehari tiga lima kali bersih nggak bersih seperti itu salat orang yang memelihara wudunya dari tetesan air-air dari jari jemarinya keluarlah dosa-dosanya Allah akbar tapi jangan sirik ya jangan musyrik musyrik itu oh saya mah enggak saya nggak nggak kedatang ke dukun, saya nggak minta ke dukun, tapi saya percaya pada ramalan-ramalan. Nah hati-hati. Oh saya mah enggak, malahan pak, ngikutin Pak Kiai, Ustadz besar malahan. Dia ada itu loh, apa e, sapi disembeli, kemudian kepalanya di apa tuh, dikubur buat arwah awak. Nah itu juga sih, hati-hati. Kan yang nyelenggarainnya Ustadz besar, eh jangan jangan ikutin. Jangan silau dengan gelarnya. Kalau salah mah jangan diikutin ya. Itu harus mulai mulai punya sikap yang baik, baik. Yang benar-benar yang salah katakan salah. Yang benar katakan benar. Karena al-haram, al-halal bayin, al-haram bayin jelas ya. Yang subhat, yang samar-samar tinggalkan, yang ragu. Nah ini dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, subuh dan dan uh, subuh ya petang itu asar dan bagi permulaan dari malam maghrib isya itu kan sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Rabbi. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kupari tahu aja ayat-ayat salat ini iya dari indeks gitu kan. Saya bilang tadi, sekarang mas semua orang bisa jadi pinter. Itu hanya jangan pinter kebelinger nggak pernah mengamalkan. Setan juga paling pintar. Gitu ya. Jadi mulailah kita mulai mengamalkan sedikit demi sedikit. lain lama kan jadi bukit, ya. Gitu. Kemudian di surah Toha. Surah Toha, surah ke-20 ayat 14. Surah ke-20 ayat 14. Tuh ya surah ke-20 ayat 14. Yang penting yang perlu ibu dan bapak miliki Quran terjemahnya sama indeks Quran. Ngaji kita kan sampai jam 6 saja nih. Nanti ibu dan bapak teruskan kembali gitu ya. Insyaallah. Hmm, kalau terlalu lelah eh, tulisan Arabnya, tulisan Qurannya baca terjemahnya aja dulu. Hmm, saya menganjurkan bukan berarti tidak boleh membaca tulisan Arab. Tetap ya itu harus. Tapi kan e, skala prioritas jenuh kadang-kadang. Itu jenuh dalam artian karena kita belum biasa. Kalau yang terbiasa mah 30 saja <laughs> cepat bacanya. Gitu. Kita kan lagi belajar ya. Tapi jangan juga mengikuti ada orang yang mengatakan Quran cukup terjemahannya aja itu tidak tepat ya. Tetap harus dengan teks Arabnya. Di surah Toha, surah ke-20 ayat ke-14. Ya, tuh 14. Sudah ketemu Ibu dan Bapak? Hmm. Di surah ke-14 ya. Ada ya? A'udzu billahi Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Itu ya. Ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Itu. Wa aqimis sholata li Ada aliran eling. Ya kalau nggak sholat mah nggak nggak bisa. Karena Nabi sendiri mencontohkannya seperti itu. Ya sama, lapar, makan, makan, dibayangin makan gurame, makan ikan peda, makan ini, makan itu, makan wush, enak semua. Tapi hanya membayangkan, kenyang nggak? <laughs> Enggak. Harus dengan praktek. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah. Iya, jangan ngadang-ngadai sesuatu ya. Tapi ya itulah manusia. Kemudian dilihat juga di suratul Baqarah. Ini tentang salat ini ya. Kita teruskan besok ini. Suratul Baqarah ayat 238. Yang satunya saya lompat dulu ya. Karena saya bawa tafsirnya ini. Saya mau bahas tafsir. Lupa malah keenakan ini. Karena mudah ya ternyata. Dengan indeks Quran ini semua orang bisa pinter. Tuh. Kalau nggak ngerti baru buka tafsirannya. Penafsiran apa sih penafsiran? Iya misalnya ada kata bisa. Bisa itu artinya apa? Dapat. Terus persamaannya bisa mampu. Itu ya. Uh, kalau bahasa Sunda bisa itu bisa. Uh, bisa juga ya. Bisa melaksanakan. Tafsirannya apa bisa itu? Ya bisa itu. Bisa, bisa, bisa. Kalau diri ular berbahaya itu racun. Gitu. Kalau bisa itu dalam kata kamu pasti bisa, oh mampu melaksanakan. Itu, itu tafsiran. Ada ya surah kedua ayat ke 238. Hmm, jangan katakan susah memahami Al-Qur'an. Insyaallah mudah. Tapi semuanya itu kita harus berlindung kepada Allah karena taufik dan hidayah dari Allah. Susahnya itu untuk memulai. Di ayat 238 dilihat kewajiban mengerjakan sholat. Biarpun dalam keadaan takut tuh ya. Keadaan apapun tetap sholat itu harus dilaksanakan. Kecuali bagi wanita yang sedang datang tamu. Laki-laki mah tidak ada tidak ada halangan. Terus ya. Kecuali lagi hilang akal, tertidur, lupa. Itu lain. Gitu ya. Ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu. Peliharalah, jagalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk itu inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang diterima itu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, fahsyai wal munkar. Dan khusyuk salatnya <laughs> ya. Tapi khusyuk bukan bukan berarti khusyuk sama sekali blank tidak mengingat sekitarnya. Tetap ya. Saking salatnya khusyuk, lagi ada kebakaran, kayak kemarin ya di Universitas Jakarta. Nah, ada kebakaran gitu. Saya mah lagi husu sampai gosong nggak gitu ya. tetap. Jadi husu di sini konsentrasi penuh. Sholat husu ialah sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada pula yang berpendapat bahwa sholat husu ialah sholat asar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menerangkan agar semua sholat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Intinya itu. Coba saya lihat ya. Ini tafsiran dari eh, salat suratul Al-Baqarah ini. Dari suratul Al-Baqarah ayat 238. Hafidu ala salat ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi lillahi qanitin. Kata hafidu ini yang di atas diterjemahkan dengan saling peliharalah. Telam, terambil dari kata hafil yang mengandung makna mengingat. Kan ada hafid, hafidoh ya, penghafal. Karena yang mengingat sesuatu berarti memelihara dalam benak. Pesan ayat ini juga berarti jangan hilangkan atau sia-siakan. Karena sesuatu yang dipelihara tentulah tidak hilang dan tidak juga diabaikan. Bentuk redaksi semacam ini di samping mengandung makna ada dua yang pihak yang saling memelihara. Itu. Jadi ada dua dua keterikatan. Ada saling, saling menjaga, saling memelihara. Juga mengisyaratkan bahwa aktivitas pemeliharaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan penuh ketakutan. Itu takut dalam arti takut takut ya sholatnya tidak diterima, dijaga betul semua sholatnya. Memelihara sholat adalah melaksanakan dengan tekun serta berkesinambungan sesuai dengan tuntunan agama yakni memenuhi rukun, syarat dan sunnah-sunnahnya tidak satupun ditinggalkan. Karena itu takut tidak diterima. Itu. Iya. Ini Pak Aris saya baru satu bulan. Ya boleh, boleh silahkan ya indeks Qurannya. Siapa aja, apa harus jadi jamaah dulu? Ya otomatis lah ya, semua jadi jamaah. Nih. Kedua pihak yang ditunjuk oleh kata saling tersebut bisa jadi antar sesama umat Islam. yakni saling pelihara dengan saling mengingatkan serta berlomba-lombalah dalam melakukan sholat. Atau kedua pihak yang dimaksud adalah manusia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, wahai manusia, peliharalah sholat. Allah pun akan memelihara kamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, ya, alaihissalam. Ahfadullah yahfaduka. Peliharalah agama Allah. Niscaya Allah akan memelihara kamu. Dapat juga kedua pihak tersebut adalah manusia dan sholat itu sendiri. Peliharalah sholat niscaya. Sholat akan memelihara kamu sehingga kamu tidak terjerumus ke dalam dosa. Dan akan menjadi bukti kesolehan kamu kelak di hari kemudian. Dan dengan demikian ia memelihara kamu dari siksa ilahi. Saling pelihara semua solat, semua solat tanpa kecuali. Bahkan di sini dapat masuk juga solat jenajah. Apalagi ayat ini berada antara dua ayat yang berbicara tentang kematian. Arti kalimat as-salatul wusta adalah solat pertengahan. Pertengahan tersebut adalah yang memahaminya dalam arti pada bilangan rakaatnya. Yaitu solat maghrib, ada yang menyatakan karena rakaatnya yang tiga adalah pertengahan antara asar dan sholat isya empat rakaat. Dengan subuh yang dua rakaat. Ada juga yang memahami pertengahan dari segi masa pertama sholat diwajibkan. Nah, menurut riwayat ada yang menyatakan sholat tulus itu adalah sholat zuhur. Adalah yang pertama. Disusul asar, kemudian maghrib, isya, dan subuh. Kalau demikian, yang jadi pertengahan adalah sholat maghrib. Kalau pertengahan diukur dari ukuran hari, maka ukuran hari dalam pandangan Islam dimulai dari terbenamnya matahari. Maka maghrib, jika demikian, yang pertengahan adalah subuh. Ada juga yang menjadikan tolak ukurnya dari segi bacaan yang dikeraskan dan dirahasiakan. Ada juga yang memahami berdasarkan perintah memeliharanya. Dalam arti memberi kesan bahwa yang dipelihara adalah yang mengandung kemungkinan diabaikan. Dan yang demikian itu biasanya yang berat. Maka penganut tolak ukur ini menetapkan surat al-wusta, surat wusta atas dasar sholat yang paling berat. Di sini tentu muncul lagi perbedaan tentang sholat yang paling berat. Masih banyak pendapat lain keseluruhan yang melebihi 20 pendapat. <laughs> Jadi ada yang menyatakan sholat asar, ada yang menyatakan sholat maghrib, ada yang menyatakan sholat subuh. Ini memberikan pengertian bahwa yang sholat yang penting ya semua waktu sholat harus dijaga. Banyak ulama yang memahami sholat wusta ini adalah sholat asar, sholat asar. Karena dia adalah pertengahan antara sholat siang dan malam. Dan perintah memelihara sholat ini menjadi penting karena saat itu adalah saat kesibukan atau keletihan setelah aneka aktivitas sejak pagi. Keadaan demikian dapat menjadikan seseorang lupa melaksanakan atau malas akibat keletihannya. Pendapat ini dikuatkan juga oleh riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menamai sholat asar dengan sholat al-wusto. Demikian hadis riwayat Imam Muslim. Bagi yang ingin memelihara semua solat dan sholat al-wusto, maka ia hendaklah memelihara ke semua sholat lima waktu. Itu yang terpenting. Ya, jaga aja semuanya. Karena semuanya berdasarkan tolak ukur yang berbeda dapat dinamai solat al-wusto. Memang tidak sedikit juga yang memahami perintah melaksanakan suratul usta ini dalam arti perintah melaksanakan semua sholat dalam bentuk sebaik-baiknya. Pendapat ini mencakup tujuan perintah yang seakan-akan berbunyi. Laksanakanlah semua sholat dan laksanakanlah sholat itu masing-masing dalam bentuk sempurna dan sebaik-baiknya. Salat-salat itu hendaklah dilaksanakan dengan cara sempurna lagi berkesinambungan. Jangan hari ini salat, besok enggak. Harus istiqomah, dawam. Karena amal yang dicintai Allah adalah adwamuha wa inkola. Yang kekalnya walau sedikit. Ya, berkesinambungan serta didorong oleh, didorong oleh rasa tunduk dan husuk kepada Allah. Ada yang memahami penutup ayat ini konitin dalam arti diam tidak berbicara diam, tidak berbicara, mengantar pada kekhusyuan. Pemahaman ini dasarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa sebelum turunnya ayat ini, kaum muslimin masih diperkenankan <laughs> berbicara saat sholat awalnya kepada siapa yang ber, berada di sampingnya. Sebagaimana yang dibenarkan berbicara saat melaksanakan tawaf. Nah, Imam Syafi'i demikian juga Abu Daud dan Anasai meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi tadinya mengucapkan salam pada saat sholat. Dan Nabi SAW menjawab salam mereka walaupun beliau sedang sholat. Jadi awal-awalnya boleh itu ya. Nah ini boleh jadi perintah melaksanakannya dengan sempurna dan husu menjadikan seseorang menduga bahwa sholat tidak wajib dikala orang sedang takut karena ketika itu husu sulit diraih dan kesempurnaan sholat tidak terpenuhi. Untuk menghilangkan dugaan keliru itu, ayat berikut nanti setelah ini menegaskan jika kamu dalam keadaan takut, baik dalam peperangan, menghadapi musuh, atau sebab apapun yang mengkhawatirkan kamu dari segala macam bahaya, maka tetap, maka sholatlah sambil berjalan dan berkendaraan atau dengan cara apapun yang memungkinkan, walau hanya dalam bentuk syarat, isyarat mata dan gerak pikiran. Jadi apapun kondisinya, sholat tetap harus dijalankan. Ayat ini menjadi bukti bahwa inti sholat adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah amalan hati. Adapun amalan-amalan yang lain, yakni gerak dan bacaan, jika tidak dapat dipenuhi, maka Allah mentoleransinya. Amalan-amalan sholat pada hakikatnya adalah untuk membantu hati dan pikiran menuju kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk dan patuh hanya kepadanya. Tentu saja rasa takut menghadapi musuh atau bahaya tidak akan atau tidak boleh berlanjut. Karena itu lanjutan ayat menegaskan, kemudian apabila kamu telah merasa aman dari yang melakukan menakutkan kamu, maka sebutlah Allah, yakni sholatlah. Karena Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Antara lain ketentuan menyangkut sholat pada saat merasa aman dan saat ketakutan. Wallahu lain ya. Itu tafsiran. Jangan lupa murattal untuk besok surah An-Naba dan surah At-Takbir. Surah An-Naba dan At-Takbir. Ibu dan Bapak yang menginginkan indeks Quran di Depok saya ada hari Jumat ya. Ada salat nah, Jumat. Ahad, Sabtu dan Ahad juga ada. Silakan telepon dulu. Takut-takut nanti fotokopiannya lagi habis ya. Silahkan ke 0812 828 7881. Ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Jangan lupa bantu anak-anak yatim kami, bantu mereka alat-alat sekolah dan segala pun silahkan ke rumah yatim. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta RKM Radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 Ya seperti biasa setiap Kamis saya Ridho Ardiansa bersama Bung Andi Pranata Selamat pagi selamat mengikuti apa kabar Anda untuk hari yang berbahagia ini? Saya berharap sehat tidak kurang satu apapun. Ya, sehingga Anda bisa menikmati kebahagiaan ini dengan lebih sempurna. Ya, baik Anda yang merayakan hari ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Dan Anda juga bisa mengucapkan selamat untuk orang-orang tersayang, orang tercinta yang hari ini tengah berbahagia di 85904785 Atau melalui SMS boleh di 021 Ya, satu lagu hadiah sudah disiapkan Bung Andi dan kita nikmati untuk Anda yang berbahagia. saja kau masih sendiri Ku akan jadi bagian hidupmu Karena aku